Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Tiada Tuhan selain Allah yang menggenggam secara utuh dan sempurna seisi alam Tidak ada satupun yang berada di semesta ini kecuali pasti adalah ciptaan Allah Pasti diurus oleh Allah Dan pasti akan ada saatnya kembali kepada Allah kita manusia maha suci Allah adalah mutlak sempurna buatan Allah. Detik demi detik, bahkan yang lebih kecil dari detik pun kita diurus oleh Allah. Alangkah maaf, alangkah bodohnya jikalau kita tidak tahu siapa diri kita. Siapa yang mengurus kita, mau kemana hidup ini. Karena ternyata yang orang yang cerdas, pandai itu bukan yang dilihat dari ilmu yang dia miliki, bukan dari gelar pangkat yang dia sandang. Orang yang cerdas itu orang yang tidak habis-habisnya ingat kepada Allah. Karena apa yang dia lihat, dia dengar, dia tatap, dia rasa, mutlak semuanya adalah ciptaan Allah الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Kemarin diundang di salah satu rumah sakit Dan sebelum berceramah Diperlihatkan uh, sebuah peralatan terbaru untuk memeriksa di antaranya memeriksa kehamilan apa namanya alatnya USG kan yang empat dimensi jadi bagaimana bayi bisa terlihat empat dimensi jadi dimuter si bayinya waduh kelihatan mata jari hidung Subhanallah Sesudah itu diperlihatkan juga bagaimana membuat bayi tabung eh, Saya tidak melihat pembuatannya Tetapi itu juga yang diperiksa tidak ada perutnya Hanya foto-foto dari yang sudah diperiksa Ini teknologi terbaru Bagaimana proses pembuatan bayi tabung Sel telur yang di diambil, dimatangkan, kemudian dipertemukan dengan sel sperma dengan alat yang luar biasa kecilnya sel telur ditusuk oleh sebuah ya, pipet pembawa sperma itu bisa dibayangkan kecil sekali itu dan sesudah itu dikembangkan di luar sesudah mulai selnya memecah belah berpecah berbelah maksudnya memperbanyak diri baru disimpan lagi. Uh, subhanallah. Bagaimana jadi Allah menciptakan makhluknya hanya dari sel. Dan ternyata kita ini memang luar biasa nih. Manusia yang hidup ini dia sudah pernah bertarung dengan 200 juta calon manusia lainnya. Jadi sekali produksi itu sperma laki-laki bisa mencapai 200 jutaan dan yang bertemu dengan sel telur hanya satu yang berhasil masuk jadi kita ini we are the champion kita pernah bertarung lawan 200 juta tetapi memang tidak semua laki-laki punya sel sperma yang jumlahnya memadai dan Eh, kualitas yang memadai. Ada juga yang memble saja itu spermanya. Ya. Selain kurang jumlahnya juga kurang gigih mencapai sel telurnya. Mungkin ini diantaranya penyebabnya adalah para perokok. Kepada para perokok siap-siap saja ya. Spermanya mabok itu kena nikotin, kena racun-racun jadi tidak usah heran. Atau stres berat, pekerjaan terlalu banyak, pikiran kemudian terlalu capek, kurang tidur, kurang makan dan biasanya itu kurang ibadah tambah lagi jelek. Dan ternyata untuk punya anak itu susah luar biasa. Yang bayi tabung ada yang berkali-kali gagal padahal uang cukup. Ingin punya anak saja susah. Kalau Allah memang sedang tidak mau menciptakan makhluknya maka mau tabungnya tabung eh, galon atau gas, tabung apa saja tidak bisa. Kan? Walaupun sudah diakali, tetapi kalau Allah mau menciptakan makhluk pakai KB juga murudu terus ya. Ada seseorang yang hadir di masjid ini, dia pakai KB, tetap saja murudul, tahu murudul, keluar lagi, keluar lagi. Tujuh. Hadirin sekalian memang Allah yang menciptakan ya kabelnya kabel yang syar'i lah ya. Allah mau menciptakan tidak bisa dihalang-halangi. Nah, hadirin sekalian. Jadi ketika bertemu, duh lihat itu gambar-gambarnya. Kita tuh kecil, nggak ada apa-apanya. Hanya dalam tempo beberapa hari dan beberapa jam mulai membelah, membelah beberapa hari itu kelihatan bentuknya. Satu minggu, dua minggu, sudah mulai kelihatan itu. Maka e, sungguh pilu ketika di di internet ditunjukkan bagaimana yang abortus yang ternyata maaf ya saya tidak melihat langsung hanya informasi yang didapat bagaimana proses pengguguran janin di kandungan Nah ketika akan digugurkan katanya si janin itu bergerak seperti menjauh dari alat yang untuk menggugurkannya itu. Dan kan katanya seperti di blender bayi yang di dalam perut itu. Wah dia bergerak menjauhnya seperti itulah dia ingin menyelamatkan diri dari alat penghancur. Dan ketika digugurkannya seperti itu. Sedemikian lupa ada alat apalah penyedot atau apa yang buat si janin di dalam perut ini hancur, copot dan dikeluarkan. Uh, kalau saja orang tahu betapa kejinya ya pengguguran kandungan makhluk yang Allah ciptakan yang disusun sedikit demi sedikit sehingga menjadi manusia sempurna. Oleh karena itulah mudah-mudahan saudaraku sekalian dengan menyadari bagaimana kita jadi manusia itu merupakan proses yang luar biasa rumitnya luar biasa rumitnya ibu bapak tidak ikut serta di dalam pembentukan janin paling menjadi jalan tetapi kita harus tahu bahwa semuanya ini harus diawali dengan proses yang baik punya anak bukanlah sebuah prestasi karena maaf kucing marmot itu juga pada punya anak jadi jangan bangga kepada, aduh saya itu melahirnya melahirkan gampang. Waktu saya lahir itu saya melahirkan gampang. Kebetulan di sebelah di sebelahnya ada kucing. <laughs> Tertawa kucing, <laughs> saya emang nggak pakai bidan. Kucing lebih gampang hadirin dan tiga hanya di wek wek bro, wek wek bro. Nah, bukan sebuah prestasi yang membuat kita harus jadi ujub tak kabur kalau punya anak. Tetapi Bagaimana kualitas anak kita ini Inilah sebetulnya prestasi kita Maka tolong kepada calon mempelai pria Calon mempelai wanita Bagi yang belum nikah Serius sekali Untuk mempersiapkan diri Andai kata ingin dititipi janin oleh Allah Minta tolong kepada Allah agar bisa menjaga diri Jangan sampai makanannya haram Jangan sampai berperilaku yang haram Karena kita akan menjadi syariat terlahirnya makhluk Allah Ibu, kalau calon ibu muda jaga diri baik-baik Jangan sampai ya tidak bisa jaga diri Nanti hamil di luar nikah Malah jadi fitnah nanti Keluar anak yang tidak diinginkan Di perutnya saja sudah tidak disukai keluar tidak diinginkan ini benar-benar sebuah perbuatan yang naudzubillah menzolimi dari sejak awal kepada anak yang ada di kandungannya lalu kalau sudah nikah ya kalau mau bertemu suami istri tidak ada salahnya berwudu bagus sholat sunat dua rakaat minta tolong kepada Allah kemudian pakai doa perlindungan dari tipu daya setan ada doanya khusus. Mau tahu doanya? Ah, nanti ya baca di buku. Lalu sesudah ya maaf berlindunglah kepada Allah supaya kalau toh ditakdirkan jadi janin, janinnya benar-benar jadi bayi gitu ditakdirkan oleh Allah yang terpelihara dari segala tipu daya setan. Kalau sudah mulai hamil maka teruslah berlindung kepada Allah karena dialah yang menciptakan di dalam perut itu. Minta tolong dengan memperbanyak ibadah, sholatnya bagus, baca Qur'annya bagus, zikirnya bagus, dan lebih dari itu juga makanannya harus terjaga kehalalannya. Bapak-bapak jangan sembarang cari uang Nanti kalau uangnya nggak halal Seperti bawa air comberan diminumkan ke istri Bawa air got diminumkan Ketemu septi tank diambil diminumkan Ya keracunan nanti Harus pastikan halalnya Untuk anak-anak kita Walaupun masih di perut Ibunya harus halal Bajunya harus halal Kenapa jangan sampai ya, Bayi tumbuh dengan darah yang tidak halal karena harta haram naudzubillah min dzalik. Kemudian jangan mengeluh ketika hamil, aduh saya ini mual. Enggak, biasa saja. Kan hamil. Mau punya anak, aduh saya tuh enggak kuat nih anak pasti kurang ajar gedenya nih. Sebab dari bayi aja udah nyusahin kayak gini. Jangan terima sebagai proses penggugur dosa. Kalau ada juga yang katanya udah hamil apa tuh mualnya dipindahkan ke bapak. Oh jangan ya. Jangan. <laughs> Kasihan si bapak nanti sambil di kantor, oh, kenapa Pak? Ya inilah dioper istri saya. Sakit itu adalah proses penggugur dosa, mual penggugur dosa. Nikmati. Oh, Allah sedang membersihkan diri saya. Allah sedang menjadikan proses alamiah ini menjadi mempersiapkan diri saya sebagai ibu yang lebih bersih. Gitu. Terus uh, sing ridho dan jangan sekali-kali aduh kalau perut saya meral gini nanti gimana nggak bisa kecil lagi kayak balon. Shhh. Allah sudah setting semuanya bagus makan yang baik, ibadah yang baik, istirahat yang cukup. Ada lagi yang lebih penting adalah proses psikologis. Penuh syukur, syukur. Caranya mensyukuri anak adalah lihat orang yang susah punya anak. Syukur, syukur. Didoakan terus, eh, ngaji terus, sehingga dari awal penuh keberkahan, penuh dengan energi positif. Sebagai suami, mencari nafkah pastikan halal. Juga suami memberikan ilmu kepada istrinya. Jadi jangan hanya eh, senang saja. Tidak, hamil itu akan bagus kalau pakai ilmu. Ilmu, cari buku tentang hamil yang diberkahi Allah. Cari tentang bagaimana menyikapi, menyikapi kehamilan, bagaimana orang-orang soleh mempersiapkan anak-anaknya. Nah ini benar-benar jadi ilmu. Lalu maaf juga sang suami selain mendidik sangat penting juga suami ikut doa, ikut soleh. Dan doa suami juga mantap itu mendoakan istri dengan baik malam hari di hujan ayat Al-Ikhlas Al-Falak an sebelum tidur supaya terpelihara. Pokoknya kita sedang mempersiapkan hamba Allah yang mudah-mudahan jadi manusia yang bermanfaat besar. Karena semua orang besar itu lahirnya awalnya bayi itu tidak ada jeng tiba-tiba besar sebesar ya rembo enggak bayi dulu itu rembo tuh orang-orang soleh dulunya bayi termasuk penjahat koruptor dulunya bayi itu bagaimana orang tuanya betapa tertekan melahirkan para penjahat kalau tidak dari awal Nah, ada hal yang menarik biasanya ada yang disebut ngidam. Apa sih ngidam? Ah, kita proporsional saja. Mungkin, mungkin ya. Itu sebuah proses biologis dan proses psikologis karena ada sesuatu di perut yang berubah kemudian istri membutuhkan perhatian yang ah, agak lebih dari suami suami juga ah pokoknya gitulah tapi jangan sampai menjadi sebuah proses penjajahan ah wah dia ya ada apa ma pokoknya pengen duren saat ini bapak mau nanti anaknya ngelai seumur-umur waduh jam 2 malam nyari duren durian yang bukan. Ini udah durian terbagus, bukan. Pokoknya bapak mama pengen lihat durian. Ini durian mah, ini paling mah. Durian tuh duda keren tau Wah, si mama dosa. Udah kurang keren gimana suami? Hmm. Ayo kaget. <laughs> Makanya kalau punya keinginan yang wanita hamil tetap tahan diri ya terluka misalkan malam-malam ingin asinan taraje ya nggak mungkin ya nggak ada <laughs> ada yang dramatis sekali pokoknya oh, mama mama pengen pengen apa pengen ngalamot tarang babah katanya oh, aduh karena pas belanja ada tukang jualan kepalanya botak itu nggak kuat katanya pengen menjilat jidatnya ah ini mati budaya setan masa ada ngidam Nanti kalau enggak ini jadi guru seumur-umur anaknya. Ah, enggak lah. Maaf kepada yang sedang ngidam. Cobalah ngidamnya yang murah meriah, yang gampang. Wah, mama ngidam. Ngidam apa sayang? Ngidam lihat papa tahajud. Oh iya, oh, bagus lah. Mama tuh sedang ini pak sedang ingin ingin apa mah ingin wirid aduh bagus yang gitulah ya Kalaupun mau ya jagung lah yang bangsa 500 rupiah seribu boleh. Tapi kalau yang sudah aneh-aneh hati-hati jangan sampai inilah yang menghilangkan pahalanya. Dan tidak kalah pentingnya, maaf selain tadi ilmu, ibadah, justru sedang hamil memperbanyak amal soleh. Nolong orang supaya menjadi terbiasa jadi karakter penolong, karakter manfaat bagi orang lain, mendarah daging pada diri kita dan dengan izin Allah nanti mendarah daging pada anak-anak kita. Kegemaran silaturahmi, kegemaran menolong orang, bersedekah itu luar biasa sekali. Nah, sampai saat mau melahirkan, kalau mau melahirkan, sing sabar. Ada yang ah, saya emang enggak mau melahirkan alamiah lebih baik dioperasi saja karena ya mungkin begitulah kecuali kalau itu merupakan jalan terbaik dari Allah yang tidak ada pilihan lain tapi kalau saya menganjurkan mah melahirkan alamiah saja <laughs> saya sendiri tidak pernah melahirkan ya tapi dari tujuh kali menyaksikan proses kelahiran ya tujuh-tujuhnya tuh Alhamdulillah ah, melihat Eh, mendampingi dan betul-betul bagaimana proses kelahiran itu bro tuh ya sakit saya bisa merah kurang lebih bisa meraba bagaimana sakitnya lah seorang wanita tapi nggak lama bro oh, oh, gembira bahagia dan katanya prosesnya sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah sehingga pada saat kontraksi itulah Nah pokoknya ahli kebidanan, ahli kedokteran yang ngerti justru itu yang membuat wanita tuh menjadi pulih dibanding dengan ah saya emang nggak mau ah nanti jadi gimana gitu kalau melahirkan umum dioperasi saja. Justru mungkin itulah yang nanti menimbulkan e, hal-hal uh, yang tidak alamnya, Wallahu alam ya saya tidak mau sok tahu. Tapi yang perlu digaris bawahi adalah sing ridho ketika sakit. Aduh sakit Allah ridho hmm, ini adalah engkau yang menciptakan hmm, ya Allah gitulah kurang lebih ya saya sendiri nggak begitu ngerasa hanya hmm, di pinggir aja deh hmm, sing sabar mah sabar dan itu memotivasi dan kalau sedang melahirkan jangan nyebut suami percuma papa papa ada senang <laughs> nggak bisa apa-apa Mening. Allah, Allah. Makin banyak nyebut Allah, Allah yang menggenggam tubuh kita. Dialah yang menentukan kita sakit atau tidak dengan kualitas sakit seperti apa. Karena Allah yang yang menggenggam dengan sempurna setiap syaraf tubuh kita termasuk syaraf sakitnya. Mungkin sakit, tapi oleh Allah dihibur hatinya sehingga sakitnya bisa tidak seberapa Allah, Allah, Allah, Allah. Ya, menjelang kelahiran bagusnya sodakoh yang baik. Cari di tempat melahirkan yang bisa ingat ke Allah. Kalau sudah lahir diadani dikomati oleh bapaknya itu proporsional ya, jangan culungkung aja di sana. Pakai speaker, nah enggak usah nanti kasihan bayinya. Hadirin berilah anak-anak kita nama yang bisa membuat dia termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang sudah keburu punya nama ya tidak apa-apa, dilengkapi saja tapi namanya jangan sampai negatif. Misalkan ah saya mau mengambil dari Quran. Tunggu dulu Quran banyak bahasanya. Tapi kan bagus misalkan fulan munafikin. Wah itu <laughs> jangan jangan malah petaka itu ya atau misalkan hanya sekedar ngambil walaupun tidak salah misalkan teti al itu sapi betina ya harus paham artinya nah hadirin hadirat ya yang sudah punya nama tidak apa-apa yang penting akhlaknya baik tapi kalau kita mau punya anak berilah nama yang kira-kira membuat anaknya itu bisa bersyukur dan terpengaruh oleh kebaikan nama. Tidak boleh sembarang niru ya, misalkan ah saya nggak boleh nyebutnya. Misal ah pokoknya begitulah ya. Nah, kurang lebih itu Pak Salih sudah ditemukan? Coba dibacakan nih. Memang Ustadz Salis ini bagian menyiapkan dan membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.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 Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ini biasanya ayat-ayat pernikahan ini. Baik, Yakinlah bahwa kita ini milik Allah, ciptaan Allah, tidak ada yang perlu kita sesali dengan apa yang ada pada visi kita, karena ini bukan milik kita. Bagus, jelek itu hanya versi penglihatan nafsu, tetapi menurut Allah laqad khalaqnal insana fi Semuanya jadi ujian ya semuanya sudah sempurna dan jadi ujian yang kurang bagus merasa ini ujian supaya tidak minder yang diberikan rupa yang baik ini juga ujian supaya tidak ujub ria pamer ataupun bertindak yang membuat orang lain tergelincir semuanya harus menyadari semua ini ujian kemuliaan bukan hanya dari bukan dari topengnya kemuliaan ada dari kekuatan iman yang berbuah akhlak Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antaramu adalah orang yang paling bertakwa. Begitu